ثوبه وعن الحاضرين حواليه ولكل درجات مما عملوا فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه فإن موقع نظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر الحركات ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة من الطمأنينة والهدوء ومن وجود النعيم بها واللذة ولقد صدق فإنه يشار كل على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه ويراعي في ذلك حال, حال قلبه لا حال شخصه فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الدار الآخرة ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم Nas'alullah husnat taufiq bilutfi wa karamihi Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimulakan oleh Allah Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia, di dalam majelis yang mulia dengan niat i'tikaf di dalam masjid ini sambil kita menikmati hidangan rohaniah. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari, maka aktivitas roh kita lebih didahulukan dengan menerima atau mengambil pelajaran-pelajaran yang penting khususnya untuk kehidupan di akhirat kita yaitu dengan pengamalan agar supaya batin kita ini, hati kita ini yang kotor ini, hati kita yang banyak apa namanya amrad, banyak penyakit-penyakitnya ini Ya, apalagi kita di dalam menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak ada rasa khusyuk sama sekali. Oleh karenanya insyaallah dengan pengobatan batin, pengobatan jiwa seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita insya Allah bisa mengamalkan apa yang bisa kita dengarkan di pagi hari ini insya Allah disebutkan tadi ketika detak jantung Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu terdengar hingga sejarak 2 mil dikarenakan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala ya. kemudian juga sebagian kaum muslimin pernah waktu dia sholat itu hingga wajahnya pucat pasi menguning dan juga watar ta'id faraizum sehingga persendian tulang berulang mereka pun juga bergetar karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah diwayatkan pula Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membaca satu ayat maka dia ulang-ulang bacaan tersebut hingga sesaat waktu dia ulang-ulang itu bacaan tersadar dia dari bacaan tadi itu jadi dia menikmati bacaan Al-Quran tadi ketika dia tersadar dia jatuh pingsan ya ketika dia dia sadar dia jatuh pingsan maksudnya dia sadar itu dia hayati hingga mendalam mendalam mendalam kerelung jiwanya pingsan dia semaput siuman sadar udu sembayang lagi sembayang sunnah yang dilakukan terus begitu malam itu hingga tidak sampai tutup salam sudah terbit fajar Sayyidina Umar bin Khattab ya <clears throat> juga dikatakan bahwa hal tersebut itu tidak tidak berbeda jauh artinya uh, tidak usah jauh-jauh kita melangkah masih banyak ulama-ulama yang di akhir zaman maksudnya Imam Ghazali yang juga mengalami seperti ini artinya punya perasaan takut kepada Allah Ta'ala hingga seperti apa yang diceritakan di dalam ini kemudian fa'ina atau syahadun fi, fi himamid dunia wa khufi mulukid dunia ma'a'azihim wa dha'afihim wa azila dikatakan bahwa e, kalau sekarang kita melihat tentang semangatnya orang-orang dunia ini semangatnya kita orang-orang yang hidup di dunia ini dan kalau kita melihat juga raja-raja di dunia ini kan juga punya mereka manusia kita manusia raja-raja di dunia ini juga manusia kita punya rasa senang mereka juga punya rasa senang kita punya rasa takut mereka juga punya rasa takut cuman bandingkan coba perasaan takut ahlu dunia sama mulukid dunia perasaan takut orang-orang yang hidup di dunia saat ini dan perasaan takut para raja-raja dunia penguasa-penguasa dunia dengan rasa takut yang mereka miliki dulu para ulama kaum salihin di zaman dulu dibandingkan coba. ya di sini dikatakan ma'a ajzihim wa dha'fihim wa khasasatil hududil ajilah minhum padahal mereka ini orang lemah raja-raja ini adalah bukan orang kuat orang lemah mereka wa dha'fihim mereka orang tidak tidak tidak berdaya upaya apa-apa wa khasasatil hududil hajilah minhum bahkan mereka mencari sesuatu yang hina mereka mencari sesuatu yang hina nasib yang mereka dapatkan di dunia ini hanya sementara hina hina itu mereka kalau tidak dapat itu takut ya tak? penguasa-penguasa itu kan dapat pangkat kalau pangkatnya dicopot takut mereka takut mereka kita sama kita sekarang yang kita yang yang kita kejar itu uang tapi kalau kita tidak dapat uang takut sesuatu yang hina kata Imam Ghazali dunia itu hatta yadkhulal wahid alal ala malikin aw wazirin wa yuhaddithuhu bihimmatihi bahkan tidak jarang dari setiap orang yang kalau dia itu datang ke tempat raja atau ke tempat perdana menteri atau penguasa kemudian dia berkata-kata bercerita atau dia berbincang-bincang dengan raja tersebut dengan sesuatu yang perasaannya dia saya berbincang-bincang dengan penguasa ini penting tujuannya apa? penting supaya tujuannya dia tercapai sekarang saya datang sama bapak presiden saya bilang bapak presiden saya datang kepada anda begini tujuannya apa macam-macam macam-macam tujuannya ini ada yang minta uang ada yang minta pangkat ada yang minta kedudukan ada yang minta nama ada yang minta segala macam lah ya semua ya kemudian dia keluar itu mesti dia punya dia punya apa dia punya tujuan dia punya maksud walau su'ila aman hawalehi awan thobil malik tapi ditanyakan saat orang yang datang kepada penguasa karena dia punya tujuan, dia punya cita-cita, dia punya maksud agar supaya tujuan, cita-cita, maksudnya tadi ini tercapai, tanyakan. Lau su'ila amman hawalaihi, kalau ditanya, Alwi, waktu kau datang sama Raja Fulan, supaya tujuan dan maksudmu tercapai dari Raja Fulan atau penguasa Fulan, saya ingin bertanya, di sebelah kanannya raja dan di sebelah kirinya raja siapa? Wah, enggak tahu saya. tidak ingat. Ya. Kemudian tanyakan lagi. Awa anthau bil malik. Tanyakan baju yang dipakai sama raja apa? Warnanya apa? Biru, apa merah, apa kuning, apa putih, apa hijau, apa? Lupa saya. Lain di benak pikiranmu apa? Cita-cita saya supaya tercapai itu apa? maksud tujuan saya supaya tercapai saya datang sama raja bukan untuk lihat orang sebelah kanan kirinya raja saya datang kepada raja bukan untuk melihat bajunya raja atau warna bajunya raja tapi saya datang kepada raja saya kepingin supaya harapan saya tercapai ya fokus sama cita-citanya dia kata Imam Ghazali kemudian ee, eh, lakana layak dir anil ikhbari anhu lishtighali hammihi an thawbihi wa anil hadirina hawalaihi pikirannya terfokus kepada himahnya cita-citanya pikirannya terfokus bagaimana ya supaya saya kedudukan saya kalau perlu jangan jadi wali kota jangan jadi gubernur kalau perlu jadi menteri ya, cita-citanya terus tertuju kepada kedudukan atau tertuju kepada dunia harta ini uang dan sebagainya sehingga dia melupakan bajunya raja mau pakai apa orang yang hadir sebelah kanan kirinya raja siapa tidak dia gubris walikulin darajat bahwa setiap manusia itu punya derajat apa derajat itu tingkat tingkat tingkat tingkat ya setiap manusia punya tingkatan sendiri-sendiri tergantung dari amalnya kalau amalnya banyak ya tingkatnya tinggi di mata Allah kalau amalnya sedikit ya sedikit ya kemudian dikatakan fahadhu kulli wahidin min salatihi bigadri khaufihi wa khusyu'ihi wa ta'zimihi maka manusia ini kalau sama Allah taala diangkat ditunjukkan kedudukan kita masing-masing ini semuanya diangkat ditunjukkan kedudukan kita di atas sana maka di antara kita ini tidak akan ada yang sama kedudukannya tidak ada tidak akan ada yang sama pasti ada yang lebih pasti ada yang kurang pasti ada yang sangat kurang, pasti ada yang sangat lebih, pasti ada yang sedang, macam-macam. Kalau ditarik grafik itu mungkin naik turun begini. Turun, turun, naik, naik tinggi sekali dan lain sebagainya. Artinya manusia ini dilihat ala tinggi dalam sholat. Dalam sholat. Manusia ini meskipun dia pejabat, apa orang tingkat atas, terhormat, tapi di mata Allah Taala rendah di bawah turun ke bawah. Kenapa? Khauf. Khauf itu rasa takut. Khauf dan khusyuknya dia di dalam sholat tak ada. Rendah dia, ya. Fa inna ana dharillahi ta'ala al-gulub duna zahiril harakat karena sesungguhnya tempat pusat pandangan Allah taala itu di hati. Bukan di gerakan sholat, bukan. Bukan di gerakan sholat antum bergerak sholat dengan khusyuk tenang tidak ada gerakan tapi hatinya tidak khusyuk percuma tidak ada manfaatnya yang dilihat sama Allah itu dalam sini oleh karenanya sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berkata kelak manusia di yaumil kiamah manusia nanti di yaumil kiamah akan digiring dikumpulkan di dalam satu tempat dan di dalam alam mithali hayatin fisalah minatuma'ninati wal hudu dikatakan di dalam persamaan perilaku jadi nanti misalnya fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan di satu tempat dalam keadaan mereka semuanya pakai baju sama misalnya begitu ya atau telanjang ya telanjang sama semuanya atau pakai baju pakai baju semuanya alaiha hayatin yang ahli sholat e, subuh berjamaah di sebelah kanan kanan yang ahli sholat subuh zuhur jamaah sebelah kanannya lagi kanannya lagi zuhur subuh zuhur asar jamaah kanannya lagi terus jadi mereka hidup dalam satu tempat ente sholat subuh jamaah dulu waktu di dunia iya bukan hanya subuh zuhur asar maghrib isya jamaah di masjid dalam satu persamaan perilakunya sholatnya sama yang dihitung sama Allah Ta'ala apa kemudian dipanggil bulan tumak ninah enggak kau sholatnya Oh, kalau suruh tumak ninah ya Allah belum. Waktu saya zaman waktu di dunia dulu tidak pernah tumak ninah. Wal hudu tidak hening hatinya. Tidak tenang hatinya. Wa min wujudin naimi biha wal ladha. Ada ndak kau merasakan kenikmatan dan kelezatan waktu kau dulu sholat? Tidak pernah ada itu sendiri. <laughs> Setelah tadi disatukan disendirikan sama Allah. Ya, Walakat sadaka. Benar apa yang dikatakan mereka para sahabat. Fa innahu yuhsyar kullu alama mata alaih. Karena manusia itu nanti bakal digiring, dibangkitkan oleh Allah taala dari matinya, keadaan matinya. Matinya bagaimana? Kalau matinya sholat, maka dia dihidupkan atau dibangkitkan dalam keadaan sholat. Kalau dia matinya dalam keadaan tidur, ia ya dibangkitkan dalam keadaan tidur kalau matinya dalam keadaan masih nonton TV, dibangkitkan dalam keadaan lagi nonton TV. Tergantung dari apa yang dia. Wayamu Wayamutu alama asya'aleh. Dan dia akan mati tergantung dari masa hidupnya. Kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya bagaimana? Sholat, matinya waktu sholat. Kebiasaan hidupnya main sepak bola, matinya waktu main sepak bola. Kebiasaan hidupnya sering berdagang, matinya dalam keadaan dia berdagang nuntut ilmu meninggalnya dalam keadaan nuntut ilmu wa yura fi dzalika halu qalbihi la halu syakhsih maka yang perlu diperhatikan itu adalah hatinya jangan diperhatikan kita punya keadaan jasad kita ya orang kan senang memperbaiki jasad tidak pernah memperbaiki hati hatinya bagaimana kotor mungkin busuk mungkin mungkin hatinya sudah mati tidak pernah digubris ya famin sifatil gulub tusahus suar fid daril akhirah maka termasuk daripada sifat-sifatnya hati itu bahwa nanti kita di alam akhirat itu akan dibentuk manusia yang paling tercantik manusia yang paling rupawan di akhirat nanti adalah manusia yang waktu di dunia menjaga hatinya manusia yang menjaga hatinya dan tidak ada yang selamat nanti di akhirat sana kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم بيان الدواء النفي في حضر القلب يعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معزما لله عز وجل وقائما وهاديا له ومستحيا من تقصيره فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه وإن كانت وإن كانت قوته بقدرة قوة يقينه فانفكاكه عنها في الصلاة لا سبب له إلا إلا تفرق إلا تفرق الفكر وتقسيم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة ولا يلهي عن الصلاة إلا الخواطر والواردة الشاغلة فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ولا يدفع شيء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه ini penjelasan tentang obat yang mujarab yang bermanfaat untuk bisa atau agar supaya hati kita itu khusyuk waktu sholat hmm. ini pelajaran penting obat manusia itu kan butuh obat yang sakit butuh obat jasad sakit butuh obat hati sakit sekarang butuh obat hati kita sakit butuh obat obat obatnya bukan bukan obat dekolgen atau obat prokol obatnya ini sendiri ya obat hati supaya kita hadir di waktu sholat ya supaya kita hadir waktu sholat itu khusyuk ketahuilah bahwa setiap mukmin itu harus memuji dan mengagungkan Allah pasti kita semua alhamdulillah memuji memuji dan mengagungkan Allah taala wa khaifan minhu takut kepada Allah ya kita semua alhamdulillah insyaallah menjadi orang yang takut kepada Allah warajian lahu orang yang selalu berharap kepada Allah akan surga-surganya rahmatnya kenikmatannya wa mustahyian wa mustahyian min taksirihi dan kita adalah termasuk orang-orang yang malu dari keteledoran-keteledoran kita kepada Allah mungkin kita ada yang sholatnya geropel ada yang puasanya juga mungkin kurang sempurna keluar zakat tidak mungkin sempurna sodagoh tidak sempurna tidak ikhlas itu taksir namanya ya kita malu kepada Allah Ta'ala dari kekurangan-kekurangan kita fala yanfaku an hadhil ahwal ba'da imanihi wa inkanat kanat quwwatuha bigadri quwwati yaqinihi iman itu kuat ikhwani tergantung dari kuatnya keyakinannya kita kepada Allah bagaimana kekuatan kita kepada Allah yakinnya kurang maka imannya melemah kalau imannya melemah, melemah, melemah, melemah, melemah, melemah. Meskipun orang ini adalah orang yang tawadu, meskipun orang ini adalah orang yang takut, meskipun orang ini adalah orang yang mengagungkan Allah, meskipun orang ini adalah orang yang malunya kepada Allah taala, tapi karena keyakinannya kurang, ya kurang juga. Imannya kurang dia, maka rasa malunya ya kurang. Jadi kayak grafik kalau ini kurang ini mikut kurang ini kurang ini mikut kurang jadi keyakinannya semua dari, dari dasar keyakinan kalau keyakinannya turun turun turun turun turun turun turun pada sampai grafik paling terbawah ya jelas ini tidak punya rasa malu dia bisa telanjang anda bisa lihat bagaimana orang-orang barat telanjang depan orang ya karena memang keyakinan tidak ada tidak punya rasa malu dia takut sama Allah tidak berharap sama siapa? Tidak ada berharap. Ya, maka kuha anha fi salah. Maka dikatakan bahwa eh, keadaan eh, keadaan-keadaan seperti ini itu bisa dinilai waktu dia sholat. La sababa illa tafarrugul fikri wa taqassumul khatiri wa ghaibatil qalbi anil munajati wal ghaflati anil shalah. Antum lihat sekarang di dalam sholat kita. Sekarang sholat ini. Masuk dalam bab sholat sholat ini bisa menjadi sholat kita tadi ini tidak khusyuk sama sekali tidak punya rasa harap punyakah waktu kita sholat itu ada rasa harap ya Allah dengan sholat ini mudah-mudahan saya masuk ke dalam surga punyakah kita perasaan begitu mungkin ada mungkin tidak ada punyakah perasaan kita waktu kita sholat ya Allah saya takut dengan api nerakamu mungkin ada mungkin tidak ada ya karena apa yang menyebabkan sholat kita tadi ini tidak khusyuk? Katanya dikatakan tafarrugul fikri, terpecah belahnya pikiran. Pecah pikiran. Mungkin waktu kita mau sholat ke masjid ini, saya mau datang ke masjid, mau sholat. Bismillah, sholat. Wajib buat anda untuk sholat, sholat. Begitu takbiratul ihram pecah pikirannya. Ada yang pikirannya di rumah, ada yang pikiran kita sendiri satu orang ada pikirannya di rumah pikirannya di kantor pikirannya di pabrik pikirannya di pasar pikirannya di temennya pikirannya macam-macam pecah pikiran ini wow, segala macam dipikir sama dia tafarugul fikri wa sumil khatiri kemudian apa sumil khatiri dikatakan bahwa uh, uh, terbagi-baginya goresan hati ada nanti ya Allah nanti kalau saya tidak ngasihkan uang itu kepada dia sekali waktu nanti bagaimana kalau saya pinjam lagi sama dia ya Allah semestinya sebelum sholat tadi saya harus ngasihkan dulu dia tapi kenapa tidak saya kasihkan dulu jadi terbagi-bagi pikirannya nah ya tak wa ghaibatil galbi anil munaja waktu kita munajat sama Allah Ta'ala tidak ada rasa ghaibah ghaibah itu apa? ghaibah itu gaib hati kita itu hilang hanya untuk Allah ini tidak tidak ada sama sekali ghaflah anis sholat lalai dari sholatnya wala yulhi anis sholat ilal khatirul waridah syaghilah maka tidak ada yang bisa melalaikan sholat kecuali bisikan-bisikan yang datang yang menyibukkan kita bisikan-bisikan luar ini anda waktu di luar itu kan bekerja masuk ke masjid untuk ibadah lah ketika masuk masjid pikiran luar tadi dibawa di sholat itu namanya al khatir al waridah asyaghilah bisikan-bisikan yang datang yang menyibukkan kita di dalam sholat ya fadawa'u fi ihdaril galbi huwa daf'util kal khatir khawatir obatnya bagaimana Ustaz? Imam Ghazali mengatakan obatnya bagaimana untuk bisa menghadirkan hati kita ini obatnya adalah untuk seperti itu menolak bisikan-bisikan luar tadi Lalu bagaimana kalau caranya menolak nanti nanti ada semua wala yurfa'u syai'u illa bidaf'i karena sesuatu itu bisa diobati bisa tertolak bisa ditangani dengan cara menolak sababnya kenapa sebabnya anda tidak bisa khusyuk pikiran saya ke uang yang ada di lemari saya di rumah selesaikan dulu uang anda di lemari baru anda sholat kalau tidak ada gitu kan pikirannya belum nanti ada semuanya di sini fal ta'lam sababah maka terlebih dahulu ketahuilah sababnya baru anda bisa khusyuk kalau tidak ada sebabnya dari mana yaitu gangguan kalau tidak ada sebabnya gangguan syaitan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala kemudian wasababu mawaridil khawatir wasababu mawaridil khawatir imma yakuna amran kharijan aw amran fi dhatihi batinan amal khariju fama yafra'u sam'a سمع أو يظهر للبصر فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه ثم ينجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ويكون الأبصار سببا للافتكار ثم تسير بعض تلك الأفكار سببا للبعض wa man qawiyat niyyatuhu wa alat himmatuhu lam yulhihi ma jara ala hawasihi walakin ad-dha'ifu walakin ad-dha'ifu la walakin ad-dha'ifa la budda wa yatafarraqu bihi fikruhu ya sababnya lihat sababnya datang sesuatu yang ke dalam hati kita sehingga merusak pikiran kita sehingga kita tidak bisa khusyuk itu bisa dua sababnya dua sababnya dua sabab yang pertama adalah imma dari luar unsurnya dari luar masjid dibawa ke dalam masjid tadi saya katakan Sabab yang kedua adalah dari batin kita sendiri ya. mungkin orang ini tidak kerja hidupnya di masjid iktikaf di masjid mungkin begitu atau tidak punya permasalahan sama orang luar kerja tapi tidak ada masalah tapi waktu sholat ya tidak bisa khusyuk ini masalahnya masalah dirinya sendiri kalau masalah yang pertama masalah karet jadi lumrah, setiap orang kerja, dagang di pasar, di pabrik, dimanapun dia berada, dibawa ke masjid atau dibawa waktu dia sholat di masjid, pikiran kacau, lumrah. Tapi ada obatnya, harus diobati supaya untuk khusyuk. Ammal kharid fama yakra usam'a aw yadhar lil basar. Pikiran yang dari luar unsurnya itu ada kalanya mengetuk telinga, ada kalanya lewat pandangan anda lewat dari rumah, jalan, ada orang bisik-bisik di cakruk sana malam. Dah ya, Fulan ini sakit, sekarang dalam keadaan setruk, kesian ini. Pikiran, Fulan sakit setruk, hmm, masuk sini. Ya, diprogram sama komputer otak ini, masuk ke masjid, Allahu Akbar, pikiran sakit, kapan anak harus nyambangi? Terus ini jalan Ya Jangan-jangan dia sakit dua hari lagi dia mati. Nah, terus ini oh, pikiran dari pendengaran. Ada dari pandangan. Ya, lihat dari pandangan bagaimana? Pikiran jatuhnya pikiran kita waktu di, dari luar ke masjid itu tadi dari pendengaran sama dari pandangan. Fa inna dzalika qad yahtatiful ham. Sehingga bisa apa? Merusak, ngambil semangat kita waktu sholat diambil. Jangan pikiran ke Allah sudah pikiran yang kau dengar tadi lo, pikirkan itu pikirkan apa yang sudah kau lihat hatta yatba'ahu wa yatasarrafa fihi sehingga dia mengikuti dan melakukan sesuatu makanya banyak orang sholat di masjid Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah tidak pakai wirid Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina benar plus langsung <laughs> kadang Rabbana atinanya ini untuk cepat ya, ya tidak minta sama Allah dia dia minta supaya perkaranya cepat selesai hari ini. Jadi sholatnya nomor dua itu, meskipun dikerjakan nomor pertama, tapi hakikatnya menjadi sholat yang kedua itu. Nah, pikirannya yang, yang kedua. Summal afkar sababan lil nah, Nah, Summa tanjarru minhul fikrah ila ghairihi. ya pikiran ini ini jahat ini pikirannya. Setelah dia mikirkan satu orang atau mikirkan satu perkara, satu masalah, pikiran tadi ini narik ke masalah yang lain contoh ada orang tadi cerita-cerita daya fulan ini kesian sekarang dia ini dalam keadaan jatuh miskin dia perlu dibantu hmm, dok kena telinganya masuk pikirannya masuk dalam hatinya sholat ya Allahu Akbar pikirannya ini bukan cuma dia kesian dibantu tidak injaro injaro itu merembet hatta yatasal-sal ila ghairi merembet merembet berantai bukan cuman oh, kesian perlu dibantu oh tidak pikiran yang merembet kalau saya tidak bantu orang lain yang bantu orang lain yang dapat nama saya tidak dapat nama oh merembet merembet pikiran itu wayakunul ibsor sababan lil iftikar maka pandangan ini bisa merusak pikiran yang menyebabkan seseorang menjadi berpikir Thumma tasiru ba'du dzalikal afkar sababan lil ba'd. Maka sebagian pemikiran, sebagian pikiran itu bisa merusak pikiran yang lain. Eh, ya, menyebabkan pemikiran yang lain. Maka orang yang niatnya kuat dan semangatnya tinggi, dia tidak akan terganggu dengan apa yang berjalan di pandangannya. Itu. Jadi makanya seperti saya katakan dulu, Rubaiyah ibn Khaisam begitu dia Allahu Akbar tidak peduli ya apapun yang didengar apapun yang dilihat khusyuk karena gharik sama Allah tenggelam kepada Allah ha begitu dikatakan <clears throat> walakin adhaif labud wa ayyatafarraqa bihi fikru akan tapi orang yang lemah seperti kita ini orang-orang lemah itu pasti ada pasti ada kayak gini kayak gini nih artinya pikiran-pikiran tuh ada wa ayyatafarraga bihi fikruh dan bercerai beratnya pikiran itu mesti ada. Itu namanya orang dhaif. Makhuligal insanu dhaifa. Manusia diciptakan sama Allah dalam keadaan lemah. Makanya orang lemah itu waktu dia sholat pikirannya bercerai-berai. Waktu dia sholat pikirannya bercerai-berai. Tidak terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilajuhu وعلاجه asbabi bi الأسباب بأن يغض بصره أو يصلي في مظلم أو لا يترك أو لا يترك بين يديه ما يشغل حس ما ما يشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره ويحترز من الصلاة على الشوارع وفي المواد المنكوشة المصنوعة وعلى الفرس المسبوقة ولذلك كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم مظلم مظلم سأده قدر قدر السجود قدر السجود ليكون ذلك ليكون كأجمع للهمم والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في ألا يعرفوا من من على يمينه وشماله وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة mushafan wala saifan illa nas'ahu wala kitaban illa mahahu ya dikatakan obatnya bagaimana ilatnya nah ilatnya ini semuanya obat ilat itu ya pengobatannya bagaimana supaya pikiran yang ada di pendengaran lewat pendengaran dan pikiran yang ada lewat pandangan tadi itu bisa diobati waktu kita sholat khusyuk untuk khusyuk caranya bagaimana buang sebab-sebab tadi dibuang Jangan waktu Anda di luar boleh mendengar, bukan tidak boleh mendengar. Waktu Anda di luar boleh kita melihat, bukan tidak boleh melihat. Tapi waktu di sholat cantelkan dulu di depan sana. Pikirannya, pandangannya, pendengarannya cantelkan dulu. Nah, manusia, dunia ini saya mau menghadap kepada yang menciptakan manusia dan dunia. Pikiran yang ada di dalam benaknya cantelkan dulu di depan masjid. Nah, tidak ada pikiran kecuali kepada Allah itu namanya gad'ul asbab. Memotong semua sebab-sebab itu namanya. Artinya begitu. Dengan cara mungkin, dengan cara bi'an, baknya ini bitamfil. Bi'an yahudda basarahu dengan memejamkan mata. Waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dengan cara memejamkan mata supaya mungkin bisa lebih mendapatkan kehusuan. Tapi kalau Anda masih ngantuk jangan memejamkan mata. Bisa malah jatuh nanti malah sholatnya ya bi'an yaghudda basara au yusalli fi baitin muslim barangkali mungkin bisa dilakukan dengan cara ia sholat di tempat yang gelap mungkin kalau anda di tempat yang terang mungkin lihat kanan kiri kan dari tulisannya HP ya kapan saya bisa nulis seperti ini nah, pikirannya terpecah dengan pikiran yang ada tulisan di atas tapi kalau anda di tempat yang gelap tidak bisa lihat apa-apa apa yang anda lihat tidak ada ya sudah khusyuk mau tidak mau bisa jadi bisa jadi mungkin seperti itu. Ini pemisalan. Aulayatrub yatruk baina yadayhi mayushghil hisah. Dikatakan atau dia tidak meninggalkan apa yang ada di depannya yang bisa mengganggu pikirannya. Ya sudah kalau misalkan Anda membawa kitab, bawa buku. Bawa buku. Maka buku ini jangan dibiarkan dia nanti mengganggu pikiran Anda. Depannya ada tulisan begini. Bagaimana? Balik yang tidak ada tulisannya. Kosong, putih polos oh tidak ada tulisannya jadi tidak ganggu pikiran sebab kalau ada tulisannya apalagi ada gambarnya ganggu ini lukisan ini kurang tepat coba sedikit saja ditepakkan sedikit pas ini dan dijual harganya pasti mahal pikiran sholat jualan lukisan nah, subhanallah ya nah, ini ini kadang-kadang seperti itu munculnya wa yagrubu min haitin inda salatihi hatta la yata hatta la tatasi masuk masafatu basarihi dikatakan bahwa hendaknya makanya ia salat itu lebih dekat kepada tembok lebih dekat kepada tembok ini tembok anda sholat di depannya jangan jeduk tembok artinya ya jarak sekira sekitarnya anda kalau sholat itu bisa sujud jangan sholat agak ke belakang agak dekat kepada tembok begini itu lebih, tujuannya apa hatta la tatasi'a masafatu basarihi supaya pandangannya ini tidak kemana-mana tidak luas kemana-mana ya sudah ketujuhnya ke tembok kalau saya lihat tembok yang dilihat apa putih tembok itu botol putih cuman dilabur gitu aja tidak kemana-mana ya pandangannya wayah taris an minas sholati ala syawari kalau apalagi dia sholat di jalan-jalan tidak mungkin itu bisa khusyuk wafil mawadhi al manggushah atau di tempat yang berukir terukir ya ada mimbar khusus untuk sholat begitu atau ada tempat khusus untuk sholat uh, tempatnya diformat ya sampai seindah mungkin hingga dia sholat di situ wah bubar khusyuknya khusyuknya bubar karena pikirannya kepada ukiran kepada seni kepada macam-macam ah, wa alal furushil masbughah atau mungkin dia sholat di tempat yang banyak warna-warna yang menarik tidak mungkin bisa khusyuk. Walidzalika kanu kana ya al muta'abbiduna yata'abbaduna fi baitin saghirin muzlimin Makanya orang dulu kalau beribadah kepada Allah taala salat melakukan salat itu di tempat yang kecil. Tempat yang kecil sekali dan keadaannya dalam gelap, dalam keadaan gelap. Si'atu gadris sujud. Kadarnya atau luasnya tempat itu hanya sekedar dia bisa untuk sujud. Saya pernah lihat di Hadramut itu tempat sholatnya Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al Idrus itu tempatnya kecil sekali ya tempat dia bisa sholat bisa sujud rukuk di situ tidak tidak ada apa-apa tempatnya ya Allah sangat sangat sangat sangat sederhana nah ya liyakuna dalika ajma' ilham supaya terhimpun pikirannya tadi itu untuk sholat tujuannya adalah untuk sholat karena tidak ada pikiran tidak ada pandangan mata yang merusak kehusuan tidak ada pendengaran telinga yang merusak kehusuan tidak ada pikiran-pikiran yang merusak kehusuan sehingga sholatnya khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi di tempat yang gelap ini yang bisa dilakukan seperti itu contohnya salah satunya mungkin yang lain bisa yang lain bisa wal aku ya ada pun orang-orang yang kuat mereka kalau datang ke masjid mereka kanu al masjid mereka apabila datang hadir ke masjid wayahudunal basar mereka menutup matanya memejamkan mata wala yujawizuna bihi maudhi'as sujud dan kadang-kadang kalau mereka pun juga e, sholat tertuju pandangannya ke tempat sujud ini orang kuat ini orang kuat ini kita orang lemah tidak kuat kita Aulia aulia aulia ulama-ulama kalau sholat begitu Allahu Akbar pikirannya tertuju langsung ke tempat sujud tidak terganggu sama mana-mana ya atau menjemkan mata khusyuk dia ya itu orang-orang akuya namanya orang-orang kuat ya wa yarawna shalah fi an la ya'rifu ala man aman ala yaminihim wa shimalihim mereka meyakini bahwa sholatnya orang yang sempurna itu adalah sholatnya orang yang tidak tahu siapa di sebelah kanan imamnya siapa di sebelah kiri imamnya atau siapa di sebelah kanannya dia dan siapa di sebelah kirinya dia dia tidak tahu itu namanya orang sholatnya khusyuk betul-betul khusyuk tapi kalau ada orang sholat khusyuk dia selesai anda tadi waktu sholat bilang sama sebelahnya anda tadi waktu sholat duduknya anda kurang tepat oh jadi anda tadi sholat memperhatikan saya duduk iya saya kan ini memperhatikan supaya ini amar ma'ruf nahi mungkar amar ma'ruf nahi mungkar nyalahkan orang di sebelah kanan kirinya di mana khusyuknya saudara ya bukan begitu khusyuk yang namanya khusyuk itu sudah tidak memperhatikan kanan kiri hanya Allah ya tadi kayak orang tadi datang ke raja cita-citanya supaya tercapai yang khusyuknya kan di sini dia tidak memperhatikan siapa kanannya raja siapa kirinya raja nah, gitu ya Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tidak pernah meninggalkan di tempat sholat itu mushaf Quran atau saif pedang. Kalau ada mushaf atau ada saif disingkirkan sama dia. Ini mushaf lebih baik jangan di depan saya waktu sholat. Taruhkan di tempat lain. Pedang yang disarungkan diambil dicopot sama dia sarung pedangnya dicendelkan Kenapa? Sebab kalau saya ada pedang di sarung saya atau ada mushaf di depan saya, tidak khusyuk saya. Terganggu dengan mushaf itu. Meskipun itu tulisan mushaf Quran, tulisan, tapi terganggu, tidak khusyuk, tidak khusyuk saya. Pedang ya begitu. Nanti pedang saya ini harus saya tajamkan ini ini ini ini ini ini ini pikirannya ke pedang. Nah, ini disingkirkan. Tidak ada Quran kecuali disingkirkan karena dia hafid Quran. Hafid Quran, hafal Quran dia tidak ada pedang pedangnya disingkirkan sehingga dia hanya khusus untuk Allah Taala waktu sholat ini dengan Quran yang dia baca di dalam batin di dalam hatinya wa amal asbab al batinah wa amal asbab al batinati fahiya ashatu fa inna min fa inna man tashabbat bihi al humum fi awdiyat ad dunya la yanhasiru la yanhasiru fikruhu fi fannin wahidin بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب وغض البصر لا يغنيه فإن من وقع في القلب من قبل كاف من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا إلى فهم فهم, فهم ما يقرأه في الصلاة ويشغلها به عن غيره ya ini kan tadi sudah tahu ya kawan ya jadi amrul kharij urusan yang ada di luar jangan dibawa di sholat urusan ada yang di luar di luar yang di sholat jangan dibawa di sholat jangan dibawa di sholat sholat urusannya anda kepada Allah sholat ini meskipun cuma 5 menit 7 menit 5 menit atau mungkin kurang dari 5 menit 3 menit urusan sholat kita tadi menjadi khusyuk karena tidak ada pikiran luar ini yang menjadikan anda bisa bahagia di luar meskipun hanya 3 menit 5 menit anda mungkin di luar mungkin berapa jam bisa bergerak? Oh mungkin bisa lebih daripada satu jam, dua jam, sepuluh jam. Anda sholat kepada Allah Ta'ala menghadap sama Allah Ta'ala cuma lima menit, tujuh menit. Pol, tujuh menit. Ini yang bisa membuat Anda bisa bahagia di luar sana. Kenapa Anda tidak bisa khusyuk di sini? Itu kata permintaan Imam Ghazali. Itu perkara yang batin, eh perkara yang lahir. itu perkara dari luar. Sekarang perkara diri kita sendiri. Nah, perkara diri kita sendiri. Bagaimana perkara diri kita sendiri? Sebab-sebab batin. Sebab-sebab yang batin ini jauh lebih sulit. Fahiyya asyad. Sulit ini. Sangat sulit sekali. Fa inna man tasya'abat bihil humum fi audiati dunya layan hasir. Karena orang yang punya pikiran kepada dunia itu tidak terbatas pada satu bidang. Sekarang begini ikhwani. Apakah saya ingin bertanya kepada diri saya sendiri? Apakah kita waktu hidup di dunia seperti ini cuman punya satu punya satu punya satu perkara saja di dalam pikiran kita apa pikirannya contoh pikiran saya adalah untuk anak saya saja oh tidak tidak bisa Ustaz pikiran anak hari ini besok pagi pikiran istri lusa pikiran pembantu rumah tangga lusanya lagi pikiran pabrik saya lusanya lagi tasya abad namanya cabang cabang pikiran satu hari ini saja pikiran kita bukan cuma untuk anak macem-macem mana utang nagih utang ngirim barang notab ini cek belum uang tidak ada bank bangkrut pabrik bangkrut kebakaran pikiran macem-macem, tasya abad macem-macem pikiran mana pendidikan buat anak di rumah tangga kacau balau tasya abad sehingga ini yang mengganggu semuanya dari diri kita sendiri bal la yazalu yatiru min janibin ila janibin maka pikiran tadi akan terbang dari satu sisi ke sisi yang lain ya, sholat Allahu Akbar anda rasakan aja anda rasakan kalau anda sholat Allahu Akbar pikirannya kemana-mana min janibin ila janibin wa ghadhil basar la yughnihi Orang kalau sudah pikirannya sudah tertanam di situ, nutup mata waktu sholat tidak bermanfaat malah jadi ketok semuanya ya Allah Allahu Akbar wah nangis dia wah, lama. kenapa anda nangis pikiran saya di rumah istri saya kesian sakit jadi anda nangis bukan untuk Allah bukan karena istri saya sakit di rumah Ghadbil basar layu yughni nutup mata tidak ada manfaatnya oh, sudah pikirannya di dalam hati kalau pikirannya mungkin masih di mata atau masih di otaknya dia mungkin, tapi pikiran sudah masuk ini dalam batin. Fa inna man waga'a fil galbi min gibali kafin li syughli karena semua yang ada di dalam hati itu ya eh, cukup sudah membuat dirinya adalah orang yang sibuk. <laughs> oh, sudah masuk. Ini pikirannya bisa muncul. Mau ditutup bagaimana? Istilahnya, istilahnya kalau kotoran manusia ditutup dengan penutup aslinya penutup ini adalah tutupnya minyak wangi ditutup dirapatkan yang namanya kotoran tetap bau kapanpun juga dia akan menyeb, me, apa, me, mengeluarkan bau-bauan yang busuk namanya kotoran ya seperti itu fahada dikatakan tariguhu an yarud dan nafsu gahran ila fahmi ma bisalah bagaimana caranya Ustaz supaya itu tidak terganggu tidak mengganggu kita caranya kembalikan jiwa kita kohron dipaksa kembalikan jiwa kita dengan cara dipaksa tapi sedikit-sedikit tidak boleh langsung sedikit-sedikit kahran dipaksa sedikit demi sedikit untuk memahami apa yang ia baca waktu dia sholat nah, itu seperti kita pahami Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita baca waktu Bismillahirrahmanirrahim artinya? Memahami. Wa yushghilu wa yushghilu habihi an ghairihi sehingga dia kemudian tidak e, bercabang pikirannya kepada yang selain salat kecuali kepada yang dia baca. Sedikit lagi. Wa yu'inu wa yu'inuhu ala wa yu'inuhu ala dhalika ay yasta'id lahu qabla at-tahrimi bi ay yujaddid ala nafsihi dhikra al-akhirah وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهو المطلع ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه ولا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي شيبة إني نسيت أن أقول لك أن تخمر الكدر الذي في البيت فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم فهذا طريق تسكين الأفكار فإن كان لا يسكن الهوائج أفكاره في بهذا الدواء المسكن فلا ين مسكني مسكني فلا ينجيه إلا المسهل إلا المسهل الذي يجمع الذي يجمع مادة الداء من أعماق العروق وهو أن ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب ولا شك أنها تعود إلى مهماته وأنها إنما صارت مهمات لشهواته فيعاقب نفسه بالنزوء an tilka syahwati wa qati tilkal alaiki ya dikatakan lihat sini caranya bagaimana untuk menolong jiwa kita agar supaya kita tidak uh, eh, kemerungsung jiwa kita ini supaya khusyuk waktu sholat bagaimana caranya persiapkan jiwa anda itu persiapkan sebelum anda takbiratul ihram sebelum takbiratul ihram persiapkan jiwanya wudhu yang benar persiapkan jiwanya sebelum takbiratul ihram cuman jangan was-was persiapkan sebelum takbiratul ihram tambatkan jiwa anda bahwa anda akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah karena Allah kalau kita khusyuk Allah Ta'ala pasti akan memberikan itu semua bi'an yujadid ala nafsihi zikral akhirah hendaknya harus diperbaharui bahwa saya bakal mati dan ini sholat saya terakhir kalinya besok saya tidak disolati besok saya tidak sholat di sini tapi saya disolati di tempat ini camkan bahwa diri anda bahwa ini adalah sholat yang terakhir dan ini saya tidak akan mengalami sholat lagi besok bahkan saya akan disolati kemudian setelah itu ada di dalam pikiran kita wa mau giful munajah wa khatiril magam bayna yadai subhanahu wa ta'ala kemudian saat anda berdiri di hadapan Allah Ta'ala ketahuilah bahwa saya berdiri di hadapan Allah Ta'ala ini bukan satu hal yang mudah ini urusannya seperti saya nanti diberdirikan di umil Kiamah nanti di hadapan Allah seperti berdiri saya di sholat di masjid ini sama kedudukannya nanti ketika saya diberdirikan di hadapan Allah Ta'ala di akhirat wahaulil dan keadaan bahwa Allah Ta'ala itu mengerti apa yang ada di dalam hati kita wa eh, galbahu gablat tahrim bi sholati apa yang menjadi perhatian kita di dalam hati kita itu harus dikosongkan dari pikiran kita sebelum kita takbiratul ihram. Sebelum Allahu Akbar, apa yang menjadi kita punya benak hati kita kepada dunia kosongkan. Maksudnya dikosongkan bagaimana? Jangan ada pikiran. Wah sulit Ustaz, dipaksakan sedikit demi sedikit. Paksakan sedikit demi sedikit. Jangan kemudian paksakan 100%, bahaya, tidak boleh. Paksakan sedikit demi sedikit untuk dihilangkan fala yatruku li nafsihi yaltafitu ilaihi maka jangan dibiarkan jiwa kita ini sibuk untuk menoleh kepada pikiran-pikiran itu jangan jangan ya jangan pernah ada punya pikiran saya meletakkan uh, sesuatu barang di tempat rumah saya yang berharga begini pikirannya anda nanti waktu sholat di masjid ke situ ke barang berharga itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda kepada Utsman bin Abi Syaibah, dikatakan oleh Rasulullah sebelum dia sholat, ini nasi itu an agulalaka antuh miral gidral ladhi fil bait. Dia berkata kepada Utsman bin Abi Syaibah, Utsman, saya lupa mau bilang sama kamu. Rasul yang bilang, Utsman, saya lupa bilang sama engkau bahwa hendaknya engkau tutup panci atau engkau tutup priok yang ada di rumahku Priok yang ada di rumahku belum saya tutup, tolong tutup prioknya. Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah kemudian pulang ke rumahnya Rasulullah ngambil tutup priok ditutupkan. Kembali ke masjid, sudah kau tutup? Sudah ya Rasulullah, ayo kita sholat. Kenapa Rasul kok harus menyuruh Utsman bin Abi Syaibah untuk nutup prioknya? Karena Rasul tidak mau terganggu pikirannya waktu sholat gara-gara priok. Nah, ya, selesaikan dulu masalah pikirannya. Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un. Rasulullah SAW tidak mau karena memang tidak seyogianya seorang mukmin atau muslim waktu sholat pikirannya terganggu dengan sesuatu yang ada di dalam rumahnya maka dikatakan bahwa yashghalun nasu an sholatihim ini yang mengganggu orang waktu dia sholat ini adalah cara menenangkan pikiran yang pertama baru yang pertama ini cara untuk menenangkan pikiran yang pertama karena apabila pikiran kita dengan cara seperti ini tidak bisa juga bisa tenang, tidak bisa tenang juga. Diselesaikan, ya tidak tenang. Itu orang zaman akhir zaman itu. Ditenangkan, tidak bisa tenang. Bagaimana caranya? Bihadza dawa muskin fala yunjihi illal mushil alladhi yakma'u ma Maka bagaimana caranya? Minta sama Allah. Ya Allah, pikiran saya ini tidak pernah bisa tenang ya Allah Engkau yang bisa menenangkan pikiran saya. Berikan saya ketenangan pikiran supaya khusyuk sholat saya. Karena dia yang bisa menenangkan pikiran. Karena sudah menyelesaikan segala hajat kita, tetap mana manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia punya masalah. Seribu masalah di benak kita. Tidak mungkin bisa tenang kita punya sholat. Oleh karenanya eh, wahwa anyandur fil umur sarifa asyaghala an ihdar galbi dikatakan bahwa untuk bisa menjadikan kita punya sholat ini adalah bisa menjadi khusyuk bisa menjadi hadir waktu kita punya sholat ini hendaknya kita harus dikembalikan kepada jiwa kita apakah jiwa kita ini mempunyai keinginan-keinginan yang tidak dituruti punya keinginan-keinginan yang yang harus dituruti kalau memang itu ada selesaikan dulu kalau memang sudah diselesaikan kembali ke masjid kembali ke tempat dia sholat sholat fayu akid nafsahu bin nuzu'i antil kasyahwat wa gad'i tilkal alaik dikatakan bahwa dengan cara seperti itu maka akan menjadikan jiwa kita akan kosong menjadikan jiwa kita tidak akan ada pikiran apa-apa pikiran kita hanya untuk Allah Ta'ala dan sholat kita menjadi khusyuk hadir di hadapan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 بالخير شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا وقل استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله من إلى الحق دعانا ورفع بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار الله واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد